Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsirun thayyiban mubarakan fi kama yuhi rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih melanjutkan ya bagian tersisa dari bab al-ma'rifah di halaman 122 setelah kita membaca catatan kaki terkait isi mausul kita melanjutkan ya, isim ma'rifah yang kelima yaitu wal mu'arrafu bi al ya yang ma'rifah karena ada alif am, alif lam definisinya ismun dakhalat alaihi al fa'afadathu ta'rifa ya, isim yang masuk padanya al atau alif lam ya, dan uh, memberikan faedah padanya yaitu at-ta'rifa menjadi ma'rifah mislu al-kitabi wal qalami at-talibi maka al-kitabi al-qalami at-talibi adalah isim-isim ma'rifah karena dia ya kemasukan uh, alif lam ya atau dia dibuat spesifik karena ada alif lam فهذه الأسماء كانت قبل دخول al nakirat nakiratin mubhamatin. Ya maka isim-isim ini ya, sebelum masuk al dia bentuknya nakirah dan mubham tidak jelas. La tadullu la tadal la ta la tadallu ala muayyanin dan dia tidak menunjukkan atas suatu yang spesifik. Takulu masalan ya, engkau katakan uh, contoh misalnya itu kitaban faqara'tu al-kitaba aku membeli kitab ya, tu al kemudian aku katakan al fakalima tu kitaban atau kitabun nakiratun maka kata kitabun itu nakirah لكن hina أدخلت عليها al صارت معرفة akan tetapi ketika engkau masukkan padanya al ya maka dia berubah menjadi ma'rifah yaitu al kitabu yang keenam wal mudhafu ila ma'rifatin yang disandarkan kepada ma'rifah. Ismun nakiratun udhifa ila ahadil mu'arifi faktasabat ta'rifah biidhafatihi ilaih adalah isim nakirah yang disandarkan kepada salah satu dari isim-isim ma'rifah maka uh, dia berubah menjadi ma'rifah atau spesifik ya dengan penyandaran tersebut Misalnya contohnya kitabi, kitab saya, kitab Zaidin, kitabnya Zaid, kitab hadza, kitab ini, kitabul ladzi zarana ya. Kitab ya. Kitabnya orang yang mengunjungi kami, kitabu talibi, kitabnya murid. Fakalimatu kitabun, maka kata kitab fil asli nakiratun. Ya, pada asalnya adalah nakiroh. ولكنها صارت معرفة بإضافتها إلى المعارف ya akan tetapi eh, kitab itu kitabun berubah menjadi ma'rifah karena disandarkan ya kepada sesuatu yang ma'rifah maka dia menjadi ma'rifah Nah, selesai pembahasan tentang isim-isim ma'rifah yaitu ada enam yang al-damir, al-alam, Ismu isyarah, isim mausul, empat. Ismu al-mu'arraf bi al, yang kelima. Dan terakhir al-mudhafu ila ma'rifah. Anda lanjutkan di halaman 123 an-nakiratu, nakirah. Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajur Masan Haji an nakiratu kullus min syai'in syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahu Berkata penulis Ibnu Ajurum Mason Haji Nakiroh adalah setiap isim ya, yang memil yang Ya, nakiroh adalah setiap isim yang dia umum jenisnya la yakhtassu bihi wahidun duna akhar dan tidak mengkhususkan salah satu dari bentuk yang lain. takribuhu atau dengan mudahnya atau pendekatannya kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Itu setiap isim yang dapat dimasuki oleh alif lam padanya. Contohnya ar-rajuli wal farasi. Asyarhu penjelasan. Ba dan faragal musannifu min dzikril ma'rifati wa anwa'iha syara'a fi dzikrin nakirati. Setelah penulis selesai menyebutkan tentang ma'rifah dan jenis-jenisnya, maka beliau memulai untuk menyebutkan uh, isim nakiroh dan nakiroh adalah hiya min sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar setiap isim yang umum dari jenisnya dan tidak dikhususkan salah satu dari selainnya mislu kalimati rajulun min qawlihi ta'ala wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a Misalnya contoh kata rojulun dalam firman Allah Ta'ala ya, dan telah datang dari ujung kota itu seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang tergesa-gesa ya dari ujung kota itu seorang laki-laki ya, sambil tergesa-gesa fa inna kalimata rajulun maka sungguhnya kata rajulun la tadullu ala faridin muayyinin tidak menunjukkan atas bentuk yang spesifik li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin. Oleh karena itu kita dapat memungkinkan bahwasanya yang dimaksud rojul itu adalah setiap rojul, setiap laki-laki. Fahiya idzan lafzun syai'un. Maka lafaz tersebut masih umum. Fi jinsi rijal ya, dari jenis laki-laki la yakhtassu bihi wahidun min afradil rijali dunal akhar dan tidak dikhususkan dari salah satu bentuk dari bentuk-bentuk laki-laki. Wa tu'arrafun nakiratu aydan bi annaha al-ismu alladhi yaqbalu dukhula al fi awwalihi wa tu'siru fihi at-ta'rifa dan ya, nakirah dapat dimakrifahkan juga atau memiliki istilah al ismul ladzi yakbal isim yang dapat ya isim yang dapat kemasukan al pada bagian awalnya dan dia berubah menjadi ma'rifah nahwu contohnya rojulin kitabin syajaratin farosin seorang laki-laki buku pohon dan kuda lianna tadkhulu alaiha al ya, ketika isim-isim tersebut masuk padanya al fatasiru mu'arifa maka dia berubah menjadi ma'rifah fatakulu maka engkau katakan ar-rajulu laki-laki itu al-kitabu kitab itu asyajaratu pohon itu wal farasu kuda itu saya ada catatan kaki dan tadi ayat wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a itu surat Yasin ayat 20. Catatan kaki nomor 2 amma idza qabila lis qabila lismu al lakinnaha lam tu'sir fihi ta'rifa fa innahu la yakunu nakiratan kama fi asma'il a'lami. Adapun ketika sebuah isim kemasukan al namun tidak namun dia tidak ya mewarisi atau tidak berubah menjadi ma'rifah fa innahu la ya, fa innahu la, ya, la yakunu nakiratan maka sungguhnya isim tersebut bukan isim nakirah kama fi asma'il a'lami sebagaimana dalam contoh isim-isim nama nahu contohnya hasanun wa abbasun wa ya contohnya Hasan Abbas Nu'man fa inna fa inna kilan min hadhil asma'i tadkhulu alaihi al taqulu al Hasan wal Abbas wal Nu'man maka setiap dari isim-isim ini ketika kemasukan al yang menjadi al hasan al abbas al ya, nu'man wahya mu'arif maka dia ma'rifah qabla wa ba'da dukhuli al. Ya, dia memang sudah ma'rifah baik sebelum atau sesudah masukan al. Karena memang nama yaitu sudah ma'rifah walaupun ditambah al ya dia baik sesudah atau sebelum ditambah al dia memang asalnya ma'rifah. Nah, itu catatan kaki nomor 2 semoga bermanfaat.